Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fid din, azdani wa azdakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh al Syekh Saleh bin Abdul Aziz yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala yang mana terakhir kita bahas kemarin adalah mengenai pembagian atau cuplikan seputar hijrah bahwasanya hijrah senantiasa terbuka pintunya hingga datang hari kiamat terbuka pintunya hingga datang hari kiamat maksudnya hijrah di sini adalah hijrah yang maknanya global dan juga terperinci sama saja karena hijrah yang maknanya global, yang maknanya umum adalah al-intiqalu min baladil kufri ila baladil islam. Berpindah dari negeri kekufuran ke negeri kaum muslimin. Naam barakallahu fikum. Itu hijrah yang maknanya umum. Kemudian di sana juga ada hijrah yang maknanya masuk dalam Nah, barakallahu fikum rincian yaitu seseorang berpindah dari negeri yang penuh dengan kesyirikan ke negeri yang penuh dengan tauhid atau berpindah dari amalan pekerjaan yang haram kepada pekerjaan yang halal itu juga hijrah atau berpindah dari sesuatu yang penuh dengan kebitahan menuju tempat yang penuh dengan as-sunnah itu juga hijrah juga. Naam. Sekarang kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah pembagian daripada contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa tujuan hijrah tersebut. Kalau hijrah tujuan karena Allah dan Rasulnya pasti akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrah tujuannya karena dunia yang dia cari atau wanita yang hendak dia nikahi maka dia akan mendapatkan apa yang dia hijrahi. Itu pun kalau dapat. Masih ada lafaz kalau dapat. Karena dunia bisa jadi dapat, bisa jadi enggak itu loh. Tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi antum di mana saja, kalau hijrohnya karena Allah dan Rasulnya pasti dapat. Pasti itu sudah. Nah, pasti dapat dan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrohnya pindahnya itu karena dunia yang dia cari atau karena wanita yang hendak dia nikahi, dia akan mendapatkan apa yang dia hijrahi kalau dapat. Oh ya, itu pun kalau dapat. Antum saksikan. Eh, orang yang semula tinggal di negara kufar, di Amerika misalkan, hijrah ke Saudi. Tapi bukan karena Allah dan Rasulnya, karena ingin mencari pekerjaan. Eh, akan bisnis dagang misalkan. Ternyata nggak dapat apa-apa. Kerjaan juga tidak dapat. Eh, setiap hari pengangguran misalkan seperti itu. Berarti menunjukkan bahwasanya kalau hijrah itu karena dunia yang dia cari, itu dia akan mendapatkan apa yang dia hijrahi kalau dapat. Enggak pasti. Enggak pasti. Kalau dapat. Nah, itu pun ada catatan kalau dapat dengan seizin Allah taala. Kalau enggak dapat ya udah, dia udah keliru niatnya, tidak dapat pahala. Mahum? Tapi kalau dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya di mana saja, selama di negeri kaum muslimin, pada sesuatu yang jelek kepada yang baik pasti akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. nya Na'am barakallahu fikum kita lihat. Qauluhu faman kanat hijratuhu ila Allah hadha huwal qismul awal. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan juga karena rasulnya, ini pembagian yang pertama. Wa huwal ladzi akhlasa niyyatahu lillahi fil hijrah wa taqabbalallahu hijratahu wa katabahu fil muhajirin fi ayyi waqtin kan, masyaallah. Naam. Pembagian yang pertama ini kalau orangnya hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ini pembagian yang pertama, ini adalah orang yang mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hijrah. Dan Allah taala akan menerima hijrahnya dan akan mencatat orang tersebut termasuk barisan orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Fi ayyi kan, kapanpun waktunya. Karena Allah dan Rasulnya li'annal hijrata baqiyatun karena hijrah itu senantiasa masih ada terus. Naam. Wala yuqal inna hadza khasun bima kana qabla al-fath. Tidak dikatakan ini hijrah itu khusus ketika sebelum terjadi Fatu Makkah katanya. Enggak seperti itu. Paham ya? Naam. Jadi walaupun setelah Fatu Makkah hijrah itu masih ada. Hijrah yang mana? Hijrah berpindah dari negara kufar ke negara kaum muslimin masih ada terus. Yang tidak ada itu hijrah dari Makkah ke Madinah la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Mahum? na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini. Bal hiya baqiyatun kullama ihtija ilaiha. Bahkan hijrah itu senantiasa ada, pintunya terbuka kapan dibutuhkan. Fahiya masyru'atun hijrah itu disyariatkan dengan dua hukum yang sudah kami sebutkan kemarin. Paham ya? Terkadang hukumnya wajib, terkadang hukumnya apa? Sunnah atau mustahab. Wajib manakala seorang muslim tinggal di negara kufar dalam keadaan dia tidak bisa menampakkan syiar-syiar agamanya, agama Islam maksudnya, maka wajib dia hijrah. Paham ya? Tapi kalau seorang muslim tinggal di negara kufar dalam keadaan dia masih mampu menampakkan syiar agamanya, sholatnya enggak dilarang, azan pun biasa, enggak ada yang melarang. Kemudian intinya ritual-ritual ibadah agama Islam itu enggak ada yang menghalang-halangi, bisa menampakkan. Itu hukumnya sunnah dia untuk hijrah. Maksudnya ya, sebagaimana rincian ini bisa dilihat di dalam syarah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin terhadap kitab Riyadhus Salihin Hadis yang pertama juga. Hadisnya sama, innamal a'malu binniyat. Naam. Wa man hajara fi ayyi waqtin falahu thawabul muhajirin. Maka barang siapa yang hijrah di waktu kapan saja, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang hijrah. Tapi ingat niatnya, luruskan niatnya. Kita lihat pembaginya kedua, orang yang hijrah itu karena selain Allah. Al-qismus tsani, pembagian yang kedua. Man kanat hijratuhu li ghairillah. Barang siapa yang hijrahnya karena selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan barakallahu fikum, hijrahnya bukan karena Allah tapi karena yang selain Allah taala, fa hijratuhu ila hadzal syai' alladzi qasada maka hijrahnya pun juga akan sampai kepada sesuatu yang diinginkan tadi itu. Itu pun kalau ditakdirkan sampai. Paham ya? Tapi kalau karena Allah dan Rasulnya pasti sampai. Pasti sampai, ada jaminan itu sudah. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya pun akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya ditulis pahala hijrah. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia cari atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia hijrahi kalau ditakdirkan dapat. Nah, paham maksud ini ya? Ewana ya, ambarakallahu na'am fikum. Kita lihat di sini hijratuhu ila hadzal syai alladhi qasada wa laysa lahu thawabun 'inda Allah jalla wa 'ala namun dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sallallahu kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, "Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha" Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia cari, perhatikan barakallahu fikum, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia cari, ai hajara min baladil kufri ila baladil islam wa laysa qasduhu ad-din ini orangnya. Yaitu orang yang hijrah dari negeri kufar ke negeri kaum muslimin bukan tujuannya agama. Bukan tujuannya karena agama. Wa inna ma qasduhu anna biladil muslimin fiha tama'un wa fiha dunya wa fiha tijaratun wa fiha maladzatun tapi tujuannya perhatikan karena dia memandang di negeri kaum muslimin itu apa masalah dunia terbuka paham ya nah dunia terbuka perdagangan mudah kelezatan semuanya ada di situ nah maka fa hijratuhu lid-dunya wa laysat lillahi azza wa jalla berarti hijrahnya karena dunia hijrahnya karena apa dunia yang dia cari bukan karena Allah Subhanahu wa taala wala yuktabu lahu sawabul muhajir dan dia tidak ditulis padanya pahala orang yang hijrah. Tapi sekarang kalau gini, dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, tapi ternyata ditakdirkan oleh Allah Taala di situ juga tempat yang maishahnya mudah, paham ya? Kemudian juga nyari pekerjaan mudah, intinya makanan mudah murah semuanya. Hijrahnya karena apa itu? Tetap karena Allah Rasulnya. Itu hanya tambahan saja. Yang dilarang di sini yang tidak dapat pahala adalah murni niatnya karena dunia tadi itu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau murni niatnya karena dunia jangan. Nah, karena itu nanti berakibat apa? Tidak dapat pahala hijrah. Tapi kalau hijrah karena Allah dan Rasulnya menyelamatkan agamanya, demi agamanya terselamatkan, maka dia akan dapat apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yaitu pahala yang sampai kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maksudnya apa? Hijrahnya itu akan sampai pada apa yang dia niatkan dengan niat yang benar tadi itu. Pasti itu. Tapi kalau hijrahnya karena dunia bisa jadi sampai bisa jadi tidak. Naam. lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wala yuktabu lahu sawabul muhajir dan tidak tulis padanya pahala orang yang hijrah. Wa in kanat suratu amalihi annahu muhajir. Walaupun bentuknya seakan-akan hijrah dia. Bentuk amalannya itu hijrah, pergi sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dari Amerika ke Saudi misalkan. Pergi dia sudah. Bentuknya kayak orang hijrah bentuknya. Tapi ternyata tujuannya lain. Tujuan itulah yang menjadi patokan niatnya. Kita lihat nanti akan beliau sampaikan niat itu sesuatu yang ada dalam hati, tidak nampak. Ikhwani fi din azani wasakumullah kita lihat walakinnan nadhara lil qasdi wan niyyah wa laysa surah Tapi yang dilihat itu niat dan tujuannya, bukan semata-mata bentuk hijrahnya tadi. Walaupun dia hijrah semua barang dari Amerika dibawa semuanya ke Saudi. Wah, sampai berapa kontainer misalkan untuk hijrah. Niatnya tapi lain. Cuman bentuknya kayak hijrah. Itu bukan dinilai. Yang dinilai niat dan tujuannya. Barakallahu fikum seperti itu. Fa idzan taqala min baladil kufri ila baladil islam min ajli min ajli rafahiyah. Kalau seandainya dia pindah dari negara kufar ke negara Islam dalam rangka untuk rafahiyah hidup bermewah-mewahan, bermegah-megahan, berfoya-foya misalkan. Aw min ajli tam' ad-dunyawi atau dalam rangka keinginan kuat ambisi dunia, awit tijarah atau semata-mata hanya bisnis dan perdagangan, awil 'aish ar-raghdi atau kehidupan yang enak, kehidupan yang tentram, kehidupan intinya yang dia cari itu dunia. Fahada la yuktab ma'al muhajirin wa laysa lahu sawabun bi hijratihi yang seperti ini orangnya tidak ditatap padanya bersama orang-orang muhajirin dan dia tidak mendapatkan pahala hijrahnya karena niatnya sudah lain. Jadi upayakan niat kita semuanya di dalam meninggalkan sebuah kemaksiatan menuju ketaatan, di dalam meninggalkan sebuah kesyirikan menuju tauhid, di dalam meninggalkan sebuah kebid'ahan menuju as-sunnah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah barakallahu fikum. Man man kana niyyatuhu lil man kanat niyyatuhu lillah batin. Ha? Maka barang siapa yang niatnya na barakallahu fikum hafizakumullah karena Allah Subhanahu wa taala niscaya akan senantiasa sisa. Pahalanya pun akan sampai. Karena niatnya karena apa? Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang ke, barang siapa yang niatnya karena dunia, sebagaimana yang sudah kami jelaskan, bisa jadi sampai, bisa jadi tidak. Mafhum soalnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala sallallahu alaihi wasallam au imra'atin yang kihuha. Atau hijrahnya karena wanita yang hendak dia nikahi. Jadi jauh-jauh dari Amerika ke Saudi contohnya ya. Itu bukan karena agama dan penyelamatan agamanya bukan. Karena dia tertarik di Saudi itu ada perempuan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, tertarik untuk menikahi, perginya itu. Hijrahnya karena wanita yang hendak dia nikahi. Ini pun juga bisa jadi dapat bisa jadi tidak dengan kehendak Allah taala. Kita lihat. Kaman hajara min ajli an yatazawwaj imra'atan ta'allaqa qalbuhu biha. Seperti orang yang hijrah karena dalam rangka untuk menikahi wanita yang hatinya sudah terlanjur terikat dengannya. Paham ya? Mungkin melalui telepon kan bisa. Nah, barakallahu fikum kan keluarga ada ikhwah yang di Saudi ngabarkan yang ada di Amerika sana. Akhirnya ikhwah yang di Amerika sana, dia mau pindah itu bukan karena menyelamatkan agamanya tujuannya tapi hendak untuk menikahi wanita itu saja, jangan. Nah, fikum, wanita dunia itu dikatakan nam tabaat atau istilahnya mutabaah saja yang diikutkan, bukan tujuan asalnya. Paham ya? Bukan tujuan asalnya. Seperti ketika kita berdakwah, ketika kita berdakwah mengajarkan Al-Qur'an was sunnah, jangan sampai terpetik pada benak kita tujuannya mencari uang, mencari gaji, eh, mencari dana jangan. Adapun kalau pem uang pemberian, eh, harta pemberian itu tabaat. Paham ya? Dalam artian diikutkan dalam mutabaah. Itu sesuatu yang mengikuti bukan tujuan aslinya. Paham ya? Nah, barakallahu barakallahu fikum maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika dia berdakwah karena Allah dan Rasulnya kemudian ada orang yang memberikan harta, memberikan sebuah na'am barakallahu fikum bantuan, itu enggak masalah diterima. Eh, enggak ada larangan. Sebagaimana kisahnya siapa? Rasulullah SAW dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah sering kami ulangi berkali-kali. Nah, Umar bin Khattab suatu ketika dikasih eh, semacam harta oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah, "Na'am barakallahu fikum." Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, na'am barakallahu fikum, na'am a'tihi ila man huwa afqara ilayya minni." Eh, atau afqara ilaihi minni. Nah, maksudnya apa? Wahai Rasulullah, Berikanlah harta itu kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Naam barakallahu fikum. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, wahai Umar. Naam Idza ja'aka min hadzal mal atas makna itu apabila datang kepadamu berupa harta seperti ini, fakhudhu fatamawalhu aw tasaddaq bih. Maka ambillah harta tersebut, jadikanlah harta itu milikmu atau kamu sedekahkan kalau enggak butuh. Ini pun dengan catatan apa? Rasulullah menyatakan tanpa kamu harus minta-minta dan tanpa berangan-angan agar diberi. Paham ya? Itu jangan sampai terpetik pada benak kita suatu ketika nanti Allah telah berikan ilmu kepada kalian semuanya atau pada kita semuanya berdakwah, jangan ambisinya mencari gaji. Paham ya? Bila perlu, bila perlu kerja-kerja. Paham ya? Nabi Dawud alaihissalam kerja enggak? Kerja, makan dari hasil apa jerih payah dia sendiri. Jangan sampai kita cuma mengandalkan nah barakallahu fikum pemberian atau minta-minta atau yang dikenal dengan kasarnya mengemis jangan barakallahu fikum upayakan lillah karena Allah taala kalau niatnya karena Allah taala pasti dapat dan pasti ada saja yang namanya rezeki pasti ada saja yang namanya rezeki enggak usah khawatir barakallahu fikum na'am antum lihat semut atau semut dir semut sekecil itu barakallahu fikum antum bayangkan na'am sekecil itu rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala paham ya nah barakallahu fikum padahal kalau antum lihat kecil nah tapi diberikan kehidupan Allah taala seekor burung pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir, enggak perlu pakai pelang-pelang yayasan enggak perlu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Allah sudah. kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita lihat berikutnya barakallahu fikum, intinya barang siapa hijrahnya karena wanita yang hendak dia nikahi, kita lihat, wa hiya la turiduhu illa idza ja'a ila biladiha dan perempuan tadi tidak ingin lelaki tersebut kecuali kalau lelaki itu datang ke negerinya. Jadi perempuan ini sudah mancing duluan gitu. Nah, jadi dia nggak mau. Pokoknya aku nggak mau dinikahi kecuali kamu datang ke negeri kami. Akhirnya seorang muslim yang di Amerika tadi datang ke Saudi. Paham ya? Contohnya ini ya. Nah, tujuannya tapi bukan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Kita lihat. Fahiyah fi biladil Islam wa huwa muta'alliqun biha. Dalam keadaan si wanita tersebut na barakallahu fikum berada di negeri Islam dalam keadaan laki-laki tadi hatinya sudah taluk sudah benar-benar terikat dengan perempuan tersebut wa qalat lahu akhirnya perempuan tadi mengatakan kepada laki tersebut ana la atazawwajuka fi biladil kufri aku enggak mau nikah dengan kamu kalau di negeri kufar kalau di Amerika aku enggak mau di Saudi mau contohnya aja nih ya akhirnya kita lihat fahajara ila biladil Islam li ajli an yatazawwajaha. Akhirnya lelaki yang di Amerika tadi pergi ke Saudi ternyata dalam rangka hanya untuk menikahi wanita itu tadi. Paham ya? Padahal kalau diniatkan hijrah karena Allah dan Rasulnya sampai gitu ya. Kalau diniatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya sampai dapat pahala. Nah, Allahul musta'an kita lihat sini. Fahadalah laysa lahu thawabul hijrah indallah. Yang seperti ini modelnya, bentuknya, niatnya dia tidak dapat pahala hijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat suratu amalihi hiya suratul hijrah, hiya suratul hijrah, hiya suratul hijrah. Walaupun bentuk amalannya seakan-akan bentuk amalan hijrah. Paham ya? Bentuknya seakan-akan hijrah, tapi tidak tulis pahala hijrah. Allah musta'an. Walakin lamma kana qasduhu laysa din akan tetapi karena tujuan dia pergi dari negara kufar ke negara kaum muslim bukan karena tujuannya agama, Wa innama qasduhu az-zawaj bil mar'ati, namun tujuannya intinya adalah menikahi wanita lam yuktab lahu sawabun indallahi jalla wa ala. Maka tidak ditulis pahala na'am di Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Wa aflasa min sawabil muhajir. Nah barakallahu fikum dan dia pun rugi, bangkrut, tidak mendapatkan pahala orang yang hijrah. Wallahu jalla wa ala ya'lamu ma fil qulub. Sedangkan Allah taala itu mengetahui isi hati manusia. Manusia nggak tahu. Eh, isi hati manusia manusia nggak tahu bagaimana niatnya, apa tujuannya nggak tahu. dohernya ya manusia seperti kita ini, manusia biasa memiliki hati semuanya, tapi niatan orang nggak tahu, nggak bisa nilai. Si A sama si B sama-sama sholatnya, niatnya apa kita nggak tahu kan? Nggak tahu niat di dalam apa? Hati. Apa kaidahnya kemarin? Apa kaidahnya kemarin? Niat di dalam hati, zikir di lisan, Terus apa? Mahalluha. Naam, itu kaidah yang perlu diperhatikan. An-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Niat tempatnya di hati, enggak perlu antum ucapkan nawaitu an usalliya, nawaitu an asuma ghadin atau asuma ghadan misalkan. Nawaitu eh? sauma ghadin gitu ya, enggak perlu. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas antum meniatkan antum bangun malam makan sahur dah di dalamnya sudah terkandung niat sudah. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat nanti karena melafalkan melafalkan niat termasuk apa? Bid'ah. Nanti beliau akan sebutkan. Kita lihat. Naam. Wa aflasa min sawabil muhajir wallahu jalla wa ala Ya'lamu ma fil qulub. Allah Ta'ala mengetahui apa yang di dalam hati manusia. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Qul alimun Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim." Katakanlah, apakah kalian itu mengajari, memberitahukan kepada Allah tentang agama kalian? Justru Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di dalam bumi. Semuanya tahu. Paham ya? Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hewan yang paling kecil saya tahu. Nah, barakallahu fikum. Nah, mengetahui hewan yang paling kecil saya tahu. Paham ya? Hewan paling kecil apa di antaranya? Masih ada lebih kecil dari semut. Semut itu bisa dikatakan kecil tapi ada yang lebih kecil lagi. Wallah alam bahasa Indonesianya apa, cuman bahasa Jawanya ada. Namanya apa antum? Apa? Kutu. Kunyit. Walau alam bahasa Indonesia apa? Apa Pak bahasa Indonesia Pak? Yang paling kecil itu? Merutu. Merutu bahasa Indonesia atau apa? ya semacam merutu atau tengu. Itu kecil sekali tapi Allah Taala mengetahui. kalau seandainya warnanya hitam di kegelapan malam, di lautan yang paling dalam, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Eh? Jadi jangan sampai kita nah merasa bahwasanya Allah Taala tidak mengetahui. Allah Taala mengetahui. Nah, sekecil apapun dan Allah Taala memberikan rezeki. Paham ya? Walaupun sekecil apapun hewannya Allah Taala memberikan rezeki padanya. Nah, kita lihat Fala ya'lamu ma fil qulub illallah azza wajal. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang di dalam hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amman nasu fala ya'lamun. Adapun manusia mereka tidak mengetahuinya. Wan niyyatu mahalluha alqalbu. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Jangan tertipu dengan sebagian orang-orang awam yang mengatakan aswaja. Aswaja itu ahlus sunnah wal jamaah, singkatannya aswaja. Ha? Mereka mengatakan siapa bilang niat itu diucapkan dengan lisan biar tambah mantap katanya. Niat di dalam hati benar, tapi kalau diungkapkan dengan kata-kata dengan lisan akan semakin akan semakin mantap lagi amalan itu katanya. Benar nggak itu? Ya, semakin bid'ah. Paham ya? Allah musta'an. Niatnya dalam hati itu niat. Antum ketika dengar adzan maghrib misalkan, rumah antum dekat masjid, ketika adzan maghrib antum pergi ke masjid, mau ngapain? Salat maghrib. Sudah ada niatan belum? Enggak perlu diucapkan lagi. Apa maksudnya ya? Nah, jadi perhatikan baik-baik ini. Wa niyatu al alqalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah taala. Wa talaffudhu biha bid'atun. Melafatkan dengan niat itu adalah bid'ah. Jadi tidak usah dilafatkan ya. Nah, barakallahu fikum dan enggak perlu menghafal. Sebagian orang itu kan, nah barakallahu fikum, ya, nawaitu usulnya atau semisalnya kata beliau perhatikan fala yaqulul muslim maka jangan seorang muslim mengatakan nawaitu an usalli aw nawaitu an ahujja aw nawaitu an atasaddaqa enggak perlu seorang muslim itu mengatakan aku meniatkan untuk salat diucapkan enggak perlu sebelum salat eh, imamnya sudah salat Allahu akbar dan mulai dia kumat kami dulu paham ya enggak tahu baca apa ya baca ini biasanya nawaitu an usulnya atau apa gitu jangan Paham ya? Jangan ya. Nama Allah musta'an karena enggak ada dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun timbangan amalan dohir. Jadi antum ketika ngelafatkan amalan dohir enggak? Timbang dulu. Paham ya? Ketika antum melafadzkan nawaitu an usalli aku meniatkan untuk salat, ditimbang dulu. Dengan timbangan tadi cocok enggak? Sesuai enggak? Paham ya? Enggak cocok, enggak sesuai tinggalkan. Mardut amalan tertolak. Kalau tidak ada dasarnya, tidak ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita lihat. Jadi tidak selayaknya. Jadi seorang muslim jangan mengucapkan aku meniatkan untuk sholat, aku meniatkan untuk haji, aku meniatkan untuk sodakoh. Sodakoh, saja mengucapkan niat. Jadi dia ketemu sama si fulan misalkan, "Ya akhi, aku niatkan aku akan memberikan sodakoh kepada kamu sekian juta." Harus ngomong dulu gitu dulu. Eh, kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Arab ya mungkin nawaitu an atasaddaqo, aku meniatkan untuk bersedekah. dilafatkan dulu kepanjangan, kelamaan. Paham ya? Enggak ada dalilnya lagi. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Li'an hadza bid'atun karena perbuatan ini bid'ah gitu loh. At-talaffudzu bin bit bid'atun. Melafatkan niat itu adalah bid'ah. Li'anna niyata mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Ingat baik-baik. Zikir tempatnya di mana? Di lisan. Di lisan. Paham ya? Zikir tempat lisan kalau sholat, terutama sholat subuh, eh, upayakan mata-mata jangan dipadamkan. Jangan merem. Fokus. Baca, lafadkan Antum diam aja gini gak sah sholatnya? dan baca apa? Paham ya? Diucapkan. Paham ya? Karena atkar sholat, bacaan-bacaan sholat termasuk adkar. Sehingga kalau antum sholat kok diam aja gini, seawal kelihatannya khusyuk diam nih, sah gak sholatnya? Tidak sah. Paham ya? Upayakan semaksimal mungkin ketika sholat terutama sholat subuh jangan ngantuk. Paham ya? Karena ngantuk itu penghalang. Jadi karena itu ngantuk itu nanti akhirnya itu baca Al-Fatihah tidak sempurna. Baru alhamdulillah alam alamin dah. mungkin. jangan. Paham ya? Ini nasihat yang perlu diperhatikan. Paham ya? Paham Khalid? Nah, upayakan ngantuk-ngantuk dihilangkan semuanya. Nah, ketika sholat fokus. gerakan mulut-mulutnya. Paham ya? Kalau teman diam kayak gini walaupun anu sudah baca Ustaz di dalam hati, enggak diterima. az mahalluhu fil lisan. Gerakan. Gerakan lisan tuh berat apa ringan? Ringan bagi yang diringankan. Kan gitu. Yang jelas upayakan barakallahu fikum hafizakumullah karena jangan sampai kita salat cuman diam aja gini alasannya dibaca dalam hati enggak diterima. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Karena kalam itu apa sih kalam itu? Di dalam ilmu bahasa Arab aja kalam dibahas kalam itu dalam ilmu nahwu. nutkun mufhimun. Ucapan yang bisa memberikan pemahaman atau dipahami orang. Lah antum kalau gini ucapan apa antum? Diam ini. Enggak ucapan apa-apa kan? Berarti belum mengeluarkan kalam. Berarti antum belum mengeluarkan bacaan. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Ikhwani fid din azdani wa Kita lanjutkan di sini barakallahu fikum hafizakumullah li anna niyata mahalluhal qalb karena niat itu tempatnya di dalam hati wa hiya amalun qalbiyun wa laysat amalan lisan. Karena niat itu tempatnya di hati dan niat itu adalah amalan hati bukan amalan lisan wa fil mujaharah biha riyaun. Di dalam antum mujaharah mengeraskan niat itu sudah mengandung unsur riya' Paham ya? Enggak perlu aku sebutkan aku mau salat duhur, aku mau salat asar misalnya, enggak perlu. Nah, mafhum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Walam yasbut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaffadha bin niyyati 'inda man yuridu shalah dan enggak pernah dinukilkan dan tidak sabit tidak datang dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah melafatkan niatnya ketika mau salat au yuridu an ya'malin minal a'mal atau ketika beliau mengerjakan amalan apa saja berupa amalan-amalan enggak pernah lah itu buktinya ketika mau haji ada talbiyah katanya. Talbiyah itu katanya niat Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la syarika laka, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Itu katanya niat katanya. Niat atau bukan? Bukan. Apa tadi Ya, talbiyah termasuk adkar, bacaan. Paham ya? Naam barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai keliru. Naam, tidak dilafatkan niatnya. Eh, au yuridu ay ya'malan min al-amal. Naam, jaa anhu sallallahu annahu fi hajjati. na barakallahu fikum. Naam, telah datang bahwasanya Rasulullah sallallahu suatu ketika di dalam Hajjatul Wada ahrama biqaulih labbaika umratan wa hajjan. Rasulullah ketika na barakallahu fikum datang dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah ketika Naam haji wada, nah beliau berihram seraya mengatakan labbaika umratan wa hajjan. Eh, aku memenuhi panggilanmu ya Allah Nah, dalam rangka umrah dan haji. Nah, yang namanya apa seperti namanya? Antara haji dan umrah jadikan satu namanya apa? Haji apa? Kiron. Paham ya? Nah, karena haji dari haji kiron, haji tamattu, haji ifrat ya. Nah, kalau fikum pembahasannya bukan di sini. Pembahasannya bukan di di sini. Kita perhatikan baik-baik di sini. Nah, kata mereka, buktinya Rasulullah juga ngelafatkan. Mana? Itu. Ketika Rasulullah haji, haji wada, melakukan haji wada, Rasulullah mengatakan labbaika umratan wa hajjan. Kita lihat, hada laisa talaffudzan bin niyyah, dibantah langsung ini. Ini bukan lafaz niat, wa innama huwa talaffudzun bil manwi. Akan tapi ini adalah melafadzkan sesuatu yang sudah diniatkan. Wa huwa an-nusukul ladzi yurid, hal yuridu hajjan? Akan tapi adalah ibadah yang dia inginkan apakah dia ingin ibadah haji atau ingin ibadah umrah gitu loh. Paham ya? Bukan semata-mata melafadzkan niat bukan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Hal yuridu umratan? Apakah dia ingin umrah? Hal yuridu an yukrina bainal haji wal umrah? Apakah dia ingin menggabungkan antara haji dan umrah? Hal yuridu an yufrida bil haji? Apakah dia ingin melakukan haji ifrad? Hal yuridu at-tamattu'? Apakah dia ingin melakukan haji tamattu' bil umrah ilal haji? Maksudnya tamattu' itu digabung antara haji dan umrah, dia enggak perlu keluar lagi itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fahuwa yu'ayyinun nusuka alladhi yuriduh. Akan tapi di sini hanya menentukan, memastikan saja ibadah yang dia inginkan. Ibadah umrah atau haji, kalau niat bukan. melafatkan dengan niat bukan. Na'am barakallahu fikum. Walaisal muradu annahu yantiqu binniyah. Bukan yang diinginkan Rasulullah itu melafatkan niat. Fahuwa la yaqul. Perhatikan baik-baik, Rasulullah tidak mengatakan nawaitul hajja. Aku meniatkan haji, enggak ngomong kayak gitu. Au nawaitul umrata atau aku meniatkan umroh enggak ngomong gitu juga au nawaitu tamattu'a atau aku meniatkan tamattu tidak juga mengucapkan seperti itu au nawaitul qiran tidak juga mengatakan aku meniatkan untuk haji kiran wala yakun uridul hajja dan juga tidak mengatakan aku ingin haji au yuridul umrata atau juga tidak mengatakan aku ingin umroh. apa maksudnya ya kalimat uridu la tajuz nah kalimat aku ingin ini tidak boleh Wa in kana ba'dul fuqaha yaqulu biha, walaupun sebagian ahli fikih mengucapkan dengannya. Ada khilaf ya. Walakin hadza khalatun kata Syekh Shalal Fauzan habibullah taala, tapi melafatkan mengucapkan lafaz tersebut adalah kekeliruan. Wa innamal ladzi warada 'an Rasul sallallahu alaihi wasallam at-talaffudzu bin nusuki min babi ta'yin lin nusuk alladzi yuriduhu la min babi nutqi bin niyyah akan tetapi yang datang dalam hadis Rasul SAW adalah melafatkan ibadah yang ingin dia apa? lakukan. Untuk menentukan aja ibadah umrah atau haji gitu loh. Bukan niatnya, bukan melafatkan niat. Eh? Nah, la min babin nutki bin niyah bukan dalam rangka mengucapkan niat. Jadi atalafudu bin niyah apa? Bid'atun. Nah, karena niat tempatnya di mana tadi? Di hati. Sedangkan pikir tempatnya di nisan Nah, Kita lihat warakallahu fikum hafizakumullah. Fala yajuzu talaffuz bin niyyati la 'inda shalah wala 'inda zakah walah 'inda ayyi amalin ya-, ya'maluhu. Maka tidak diperbolehkan melafatkan niat tidak ketika salat, tidak ketika ingin zakat, tidak pula ketika ingin beramal apa saja yang diamalkan. Enggak boleh. Bal yu'addihi wa la yahtaju ila talaffuz Bahkan langsung saja kerjakan. Enggak perlu, enggak butuh lagi apa melafatkan niat. Tapi niat ada enggak? Harus ada. Amalan ibadah harus diiringi dengan niat. Cuman enggak perlu dilafatkan Adapun amalan adah, amalan adah yang sifatnya tradisinya atau sudah adatnya, tabiatnya itu harus kalau ingin dijadikan ibadah dinyatakan ibadah. Seperti orang tidur, seperti orang minum, makan, itu tabiat manusia bukan? Itu antum makan, minum, tidur itu enggak dapat pahala kalau enggak diniatkan apa-apa. Tapi kalau antum niatkan makan dan minum agar kuat ibadahnya, dapat pahala enggak? Karena niat. Apa maksudnya itu? Nah, antum semata-mata ngantuk tidur, blek gitu tidur. Eh? Dapat pahala enggak kira-kira dir? Kalau gitu tuh enggak dapat, tapi kalau diniatkan eh? agar ibadahnya kuat, agar nanti bisa bangun malam misalkan dapat pahala. Maafkan soalnya ya? Paham? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi semuanya tergantung dengan apa? Niatnya. Niat tempatnya di mana? Eh, Ewa, zikir tempatnya di mana? itu diingat-ingat terus. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum. Li'anna Allah ya'lamu ma fi qalbi, karena Allah taala mengetahui apa yang ada di dalam hati. Hatta law qol. Bahkan kalau seandainya ada yang mengatakan innahu yanwi wajh Allah. Nah, dia itu sebenarnya menyiatkan wajah Allah juga. Wa huwa laisa kadzalik. Dalam keadaan dia enggak seperti itu. Dia jadi ada yang mengatakan aku meniatkan salatku karena wajah Allah, gitu. Padahal dia nggak seperti itu. Fallahu ya'lamu ma fil qalbi. Padahal Allah Taala mengetahui apa yang di dalam hatinya. Wala yufidu hadzal lafdzu dan enam lafaz ini walaupun dia ngomong aku niatkan untuk mengharapkan wajah Allah nggak diterima, Nggak berfaedah lafaz tersebut. Fatalah bin niyyah bid'atun, maka melafatkan dengan niat itu adalah bid'ah li anna mahallaha al-qalbu. Nah, dikarenakan tempatnya adalah hati. Maksudnya tempatnya niat itu di dalam hati. Wal jahru biha bid'atun, mengeraskan niat pun juga bid'ah. Kalau melafatkan niat tapi pelan-pelan bid'ah enggak kira-kira? Dia niat niatnya enggak dilafatkan dengan keras tapi pelan. Itu paham ya? Bid'ah enggak berarti? Walaupun enggak dikeraskan. Walaupun enggak dikeraskan, lafat itu kan enggak harus keras. Lafat melafatkan enggak harus keras kan? Antum melafatkan niat dikeraskan atau dipelankan sama saja. Nah, terus bagaimana solusinya? Enggak usah dilafatkan sudah Paham ya? Enggak usah dikeraskan, enggak usah dipelankan. Diam aja sudah. Diniatkan dalam hati sudah. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum hafizakumullah kata beliau di sini. Wa huwa aidan riya itu juga termasuk riya. Wa hadhihi mas'alatun muhimmatun jiddan. Ini permasalahan yang penting sekali. Li'anna ba'dhan nasi la yazaluna yantiquna bin niyyati 'inda tawaf Dikarenakan sebagian manusia itu masih saja ada yang terus-menerus melafatkan niat ketika tawaf. Tawaf itu apa Talhah? Tawaf itu. Tahu tawaf enggak antum? Antum tahu tawaf? Apa itu tawaf? Mutar apa? Ewa, eh, ibadah ritual. Nah, termasuk ritual ibadah mana manasik haji ya atau umroh tawaf keliling Ka'bah. Berapa kali? Berapa putaran? Tujuh kali putaran. Paham ya? Nah, sebagian orang melafatkan melafatkan niatnya, aku niatkan tawaf mutar-mutar habis melafatkan niat misalkan atau di awalnya juga enggak boleh. Nah, kalau dilafatkan niatnya. Kita lihat wa inda shalah dan sebagian orang juga ada yang masih melafatkan niat ketika ingin salat. Mungkin sebagian kita tahu kalau antum salat jejer di sampingnya orang awam yang jauh dari ilmu yang mereka masih suka dengan seperti ini, antum biasanya dengar sesuatu bisik-bisikan itu. Nah, nah barakallahu fiik. Nah itu Dengarkan aja kalau enggak percaya bisa suatu ketika antum salat perhatikan baik-baik. Ini yang maksud maksud yang orang-orang awam yang jauh dari ilmu tentang masalah niat ini. Dilaporkan dia. Nah, panjang sekali. Kita lihat. Nam barakallahu fikum wa inda ayyi amalin ya-, ya'malunahu dan di amalan apa saja yang mereka kerjakan enggak ada. nambah barakallahu fikum dalam artian sebenarnya enggak ada niatnya namun sebagian manusia masih aja mereka melafatkan niat. Wa hadhi bid'atun ma anzalallahu biha min sultan ini adalah perkara bid'ah yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan burhan, tidak menurunkan dalil mengenai perbuatan tersebut. Maksudnya tidak ada dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut adalah apa? syariat. Karena hukum asal ibadah itu adalah haram. Sampai datang yang mensyariatkannya. Hukum asal sebuah adat istiadat tradisi boleh-boleh saja sampai datang dalil yang melarangnya. Paham ya? Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yadhi asariful ibahah Hukum asalnya adat kita, tradisi kita boleh-boleh saja. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairu alladhi fi syar'i namadkuru. Semua perbuatan ketaatan itu dilarang. Nah, barakallahu fikum sampai apa? Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Antum salat. Salat disyariatkan enggak salat? Salat duhur lima rakaat. Haram enggak? Karena enggak disyariatkan. Enggak ada dalil yang mensyariatkannya. Walaupun sholat sendiri ibadah. Paham maksudnya itu ya? Naam barakallahu fikum. Kita lihat sini yang terakhir Wa in kanu yansibuna ilal Imam Syafi'i rahimahullah annahu qala bitalafut bin niyyah. Walaupun seakan-akan mereka menisbahkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah bahwasannya mereka melafatkan niat. Fa hadza mardudun min wajhain. Sebenarnya yang seperti ini barakallahu fikum hafizakumullah Nah, terbantah dari dua sisi. Maksudnya kami melafatkan niat itu mengikuti Imam Syafi'i kok katanya. Ikuti siapa? Imam Syafi'i. Jadi landasannya langsung sandar kepada Imam, Imam Syafi'i. Kita cek dulu. Kita cek dulu apakah benar Imam Syafi'i melafatkan. Kalau seandainya beliau melafatkan dan mendorong untuk melafatkan, itu istihad beliau. Paham ya? Istihad itu ada yang benar ada yang keliru. Kalau sudah tahu istihadnya keliru jangan diikuti. Eh, jangan cuma melihat katanya kalau keliru dapat satu pahala. Paham ya? Kalau benar dapat dua pahala. Nah, milih yang mana? Orang itu kalau terdas milih yang keliru atau yang benar? Yang benar, dapat dua pahala. Paham ya? Tapi kalau dia misalkan barakallahu fikum hafizakumullah malah milih yang keliru enggak masalah itu kan istihad ulama katanya. Dapat satu pahala lumayan katanya. Allah musta'an itu tambah keliru lagi. Sudah dinasihati, dipahamkan malah apa? Malah sengaja memilih yang keliru. Jangan pilih yang benar. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah Adapun bantahannya dari dua sisi kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala yang jelas barakallahu fikum an-niyatu mahaluha fil qalb wa dzikru mahaluhu fil lisan. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu lahu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.